Kita memohon semoga majelis kita ini <clears throat> menjadi majelis yang mubarakan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan memilihkan salah satu pembahasan di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis pada pembahasan yang telah lalu kita telah membacakan juga dari kitab ini terkait dengan Waswas syaitan, ya. waswas syaitan. Eh, ada kalam yang muhim, ucapan dari Ali imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Yang ini merupakan prinsip bagi kita di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Terlebih sebagai seorang ahli sunnah, seorang sunni salafi. Kata beliau, rahimahullah, wa yaqtaduna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi alladhina hum kan nujum bi ayyihim iqtadau ihtadau كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين كتب لي الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله ويقتدون تن أهل الحديث Karena kitab ini sedang membahas tentang i'tiqad, keyakinan ahlul hadis. Mereka ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berusaha dalam hidupnya untuk mentoladani, mencontoh, mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam. Wabi ashabih dan juga mengikuti menoladani sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Karena mereka para sahabat adalah alladzina hum mereka adalah orang-orang yang kan nujum dikatakan oleh Nabi seperti nujum seperti bintang-bintang di langit yang manusia mengerti arah ketika melihat bintang-bintang itu. Ya, menghiasi langit dunia. Mereka itu kan nujum, seperti bintang-bintang bi ayyihim iqtadau siapapun di antara sahabat kita ikuti jalannya ihtadau dia akan mendapatkan petunjuk ya karena mereka berjalan di atas jalannya Rasul alaihi salatu wassalam kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau ya menyabdakan, telah bersabda tentang mereka seperti itu. Keutamaan para sahabat ya yang sangat banyak. Kemudian berikutnya kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, "Wa yaqtaduna bis salafis salihin." Dan ahlus sunnati wal jamaah juga yaqtadun. Mereka berusaha untuk mengikuti jejak salaf as-salihin para tabi'in wa tabi'u tabi'in, ya, para ulama min a'immatid din, para imam-imam agama ini wa ulama'il muslimin dan ulama kaum muslimin. Ini jalannya ahlu sunnah. Yaqtaduna bis salaf. Mereka menoladani salaf as-salihin. Mengikuti din imam-imam agama ini. Para a'immah wa ulama il muslimin dan juga ulama kaum muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin dan ahlus sunnati wal jamaah selalu berusaha yatamassakun ya berpegang teguh dengan apa yang dulu mereka itu para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in berpegang teguh dengannya. Minad dinil matin yaitu agama yang kokoh wal haqqil mubin dan hak kebenaran yang terang. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kita mengikuti jalan ahlul hadis seperti ini. Di sisi yang lain kata beliau Al-Imam Abu Usman as sobuni wa yabghaduna ahlal bidah dan mereka ahlul hadis membenci ahlul bidah Ahlul bid'ah, al rawafid orang-orang rafidah, wal khawarij, al-murji'ah, na'am, al-qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir dan yang lainnya, ya yabghadun, ahlus sunnati wal jamaah ya yabghadun membenci ahlul bid'ah. Kenapa dibenci? Alladzina ahdasu fiddin. fitin. Mereka adalah orang-orang yang ahdasu membuat perkara-perkara yang baru fitin di dalam agama ini. Malaysa minhu. Yang bukan bagian dari agama. Coba antum perhatikan di sini. Di sini juga ada pembahasan tentang takrif, pengertian bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama. Bukan sesuatu yang baru dalam hal apa? Dunia. Ini ucapan ulama kita. Al-Imam Abu Usman As-Sobuni. As-Syafi'i. Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang ahdasu membuat perkara-perkara yang baru fit din. Nah, bukan seperti apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Kalian ini ahlu sunnah, kalian ini salafiyun, ya. Kalau memang kalian apa namanya tidak suka bid'ah, ya silakan haji, berangkat haji, jangan naik pesawat terbang. Silakan haji, naik apa? Onta. Nah, ini baru. Kalian kalau mau pergi haji, naik kuda. Ya. Jangan naik mobil, jangan naik pesawat. Nah, kalau kalian mau belajar, jangan pakai lampu kayak gini. Rasul tidak pernah memakai lampu ini. Jangan pakai mikrofon. Mikrofon tidak ada pada zaman Nabi Ali Sulatu wasalam. Yukhallitun. Mereka mencampur adukkan. Sehingga memang, subhanallah, ya, akal-akal kaum muslimin, duafa, awamun nas, tertipu dengan ucapan mereka. Padahal kalau kita mau kembali kepada kalam para a'immah, ucapan para ulama kita, dengan jelas mereka menjelaskan bid'ah yang dimaksud adalah fiddin, alladzina ahdasu fiddin, ma laisa minhu. Perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu huwa radd. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami. Adin agama. Taib. Kembali kepada ucapan Al-Imam Abu Usman As-Sabuni. Wa dan mereka ahlul hadis adalah orang-orang yang membenci ahlul bid'ah. Orang-orang yang membuat perkara yang baru fiddin ma laisa minhu. Wala yuhibbunahum dan mereka tidak mencintai ahlul bid'ah. Wala yashabunahum dan tidak ya bersahabat dengan mereka wala yasmauna kalamahum dan tidak mengikuti kalam mereka mau tidak mendengar ucapan mereka wala yujalisunahum tidak duduk dengan mereka wala yujadilunahum tidak juga berjidal ya dengan mereka berdebat dalam urusan agama wala yunadhirunahum Lalu apa yang dilakukan oleh ahlu sunnah? ya rawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idha marrat bil adhan wa qarat fil qulubi darrat. Ahlul hadis mereka memandang dan meyakini untuk selalu menjaga telinga-telinga mereka an sama'i abatilihim. Dari mendengar kebatilan-kebatilan ahlul bidah. Tidak mau duduk dengan rawafil, Ya, walaupun untuk belajar bahasa Arab, kadang ada orang tanya Ustaz, bagaimana saya duduk dengan mereka? Dia orang Rafidhah, tapi ahli bahasa. Boleh tidak saya duduk? Ambil bahasanya. Al-jawab, la. Jadi dijaga telinga itu dari mendengar kebatilan mereka. Yang kalau sampai masuk ke dalam telinga kita, waqarat fil qulub akan masuk ke dalam hati, barat kemudian membahayakan. Wajarat ilaiha minal wasawis wal khatarat al fasidah ma jarat. Dan kalau subhat sudah masuk dalam hati, maka subhat itu akan menarik waswas was Membantu syaitan datangnya wasawis. Kalau orang sudah salah dalam berfikir ya, dalam memahami agama, maka akan membantu syaitan masuknya waswas was berikutnya. Wal khatarat al fasidah khatarat al-fasidah, bisikan-bisikan yang rusak. Naam. Majarat hanya Allah saja yang tahu sejauh apa bisikan-bisikan itu akan masuk. Wa fihi dan dalam masalah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita berhati-hati dari ahlul bidah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta hatta yahulu fi hadisin gairih. Dan jika engkau melihat ada orang-orang yang mereka memperdebatkan ayat-ayat kami. Ya. Yatakallam bil batil, mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang seperti itu, yahuduna fi ayatina fa'arid anhum. Allah mengatakan a'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Perhatikan bagaimana Al-Quran mengatakan berpalinglah dari mereka. Berpaling dari apa di sini ikhwatil kiram? Tidak disebut. Artinya berpaling dari semuanya. Jangan berpaling dari majelisnya tapi malah membaca bukunya. Ya. Berpaling darinya malah mendengar apa namanya asritohnya. Ya. Berpaling darinya malah apa? Masuk e, ke dalam apa namanya e, media mereka. Masalah. Naam. wabilah taufiq. Eh, ada beberapa teroris yang dimasukkan di penjara di Mamlaka Arabia Saudiyah. Ya, ada beberapa dai yang dikirim ke penjara-penjara untuk mendakwai mereka. Subhanallah ternyata mereka ini bukan orang bodoh. Mereka para mahasiswa, mereka orang-orang yang intelek, memiliki apa namanya IQ yang tinggi. Ya, ketika di telisik. Kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata masuk ke dalam mauke, ya, ya tidak duduk dengan ahlul bid'ah, duduk dalam arti jasadnya bersama tidak. Tetapi masuk ke dalam apa? Ke dalam mauke mereka. Ya. Web-webnya orang-orang khawarij yang membawa pemikiran Said Kutub dan yang semisalnya. dah fi. Masuk di dalamnya. Akhirnya terbawa. Ya. Subhanallah, demikian Al-Quran mengatakan, fa'arid anhum mutlakon. Jadi jangan, oh saya tidak duduk dengan mereka, oh tapi kamu masuk membaca buku-buku mereka, membaca buku Syed Qutb, membaca buku Hasan al-Banna, membaca ini dan itu. Nah, hatta yakhulu fi hadisin ghairi. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini ucapan al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, ya, merupakan prinsip ya, dalam kita mengarungi kehidupan ini. Kita baca syarah keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala kalam yang bermanfaat. yadkurul musannifu rahimahullahu taala ma yadhkuruhu min mizati wa sifati ahli hadis wa sunnah. Di dalam ucapan Al-Imam Abu Usman As-Sabuni ini Beliau menyebutkan salah satu keistimewaan. Keistimewaan yang dimiliki oleh ahlus sunnah. Ahlul hadis. Ini keistimewaan mereka. Artinya kalau kita sebagai seorang yang mengaku sebagai sunni, sebagai ahlus sunnah, sebagai seorang salafi, ini salah satu prinsip dan keistimewaan ahlus sunnah, ahlul hadis. Baik, kita lihat satu persatu prinsip mereka, keistimewaan mereka. Yang pertama, yaqtaduna bin Nabi. Mereka adalah orang-orang yang terus berusaha mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, kan mereka juga sama. Ikhwanul muslimin juga mengatakan kami mengikuti Nabi." Naam. Mereka orang-orang jamaah atau tabligh juga mengatakan, "Kami juga mengikuti apa? Nabi." Mereka yang lain juga mengatakan LDI, mengatakan kami juga mengikuti Nabi. Jamu sama Muslimin juga mengatakan kami mengikuti apa? Nabi. Hatta Rafidah. Sampai orang-orang Rafidah pun Syiah mengatakan kami mengikuti Nabi. Lalu terus apa bedanya dengan Ahlus Sunnah? Bedanya ikhwatil kiram adalah di dalam prakteknya. Karena pengakuan tidak cukup. Pengakuan mudah. Kami mengikuti Nabi. Kami mengikuti Nabi. Unzuru lihat zahirnya. Kaifa yusalli, bagaimana dia salat, wa kaifa yatakallam, bagaimana dia berbicara. Dan kaifa yatawaddo, bagaimana dia berwudu. Bagaimana kita katakan rafidah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, sementara ketika mereka berwudu, mereka tidak mencuci kaki mereka. Tidak mencuci kaki mereka, abadan. Padahal ketika Nabi melihat ada sahabat yang karena tergesa-gesa Nah manusia tidak maksum. Hatta sahabat tidak ada yang maksum. Hatta Abu Bakar As-Siddiq. Nah ketika berwuduk kemudian bagian kakinya masih kering. Ada yang belum terkena air. Apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Wailun lil aqabi minan nar. Selaga, Tumit-tumit yang tidak basah. Terkena apa? Air. Nah kalau mereka rofiqoh bukan hanya sebesar dinar atau dirham. Sak kaki-kakinya. Ya. Kakinya itu tidak kena air. Kalaupun kena hanya diusap saja. Bagaimana akan benar pengakuan mereka? Kami mengikuti Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Taib. Jadi ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang jujur mengikuti Nabi Ali Shallallahu Wasallam karena mereka betul-betul yakin bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam semua peri kehidupan beliau adalah toladan yang baik. Sebagaimana Allah firmankan dinukilkan oleh Syekh Rabi' Qala Allah Ta'ala atau beliau mengatakan amal iqtida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengikuti nabi maka ini amrun wajibun la syak. Perkara yang wajib, tidak diragukan. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah." wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah pada diri Rasul uswatun hasanah, toladan yang baik." Subhanallah, di sini juga tidak disebutkan. Toladan yang baik dalam hal apa kan tidak? Allah tidak mengatakan toladan yang baik dalam akidah. Allah juga tidak mengatakan toladan yang baik dalam ibadah. Allah juga tidak mengatakan tolak dan yang baik dalam muamalah. Allah hanya mengatakan tolak dan yang baik. Artinya, tolak dan yang baik dalam segala hal. Tidak bisa disebut satu persatu. Semua kehidupan Nabi, semua ucapan Nabi, keyakinan Nabi, amalan Nabi, ibadah Nabi, muamalah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, kehidupan beliau adalah uswatun apa? Hasanah sampai dalam perkara wafatnya beliau. Beliau wafat kemudian di e, memakai kain kafan berapa lembar? Tiga lembar. Ya, tiga lembar. Nah, para ulama mengatakan, ya, inilah yang paling afdol. Ya, yang wajib adalah satu lembar yang menutupi apa? Jasad, aurat. Ini yang wajib. Satu cukup. Kalau memang hanya satu misal. Hada huwal wajib. Tetapi yang afdal ya adalah tiga. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi alaihi salatu wasallam dikafani dengan tiga lembar. Dan tidaklah Allah memilihkan untuk nabinya kecuali yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya mereka ini akan mendapatkan fitnah dan akan menimpa mereka azab yang pedih kalau mengingkari dan menyelisihi Nabi. Qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Orang-orang yang menyelisihi Nabi Ali Shallallahu Wasallam diancam dengan apa? Antusi bahum fitnatun. Akan menimpa mereka fitnah. Au bahum adabun alim. Atau ya menimpa mereka azab yang pedih. Yaqulu ta'ala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menunjukkan untuk kita mengambil semua yang datang dari Nabi. Jangan ragu-ragu. Semuanya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Dan semua yang datang kepada kalian dari Rasul, فَخُذُوهُ Ambillah. Ya, tanpa kecuali. Tidak ya, pilih-pilih. Semua yang datang dari Nabi khuduh. Wa manahakum anhu fantahu dan semua yang dilarang oleh Nabi atas kalian fantahu, tinggalkan. Wattakullaha innallaha syadidul iqab. Ini yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah di antara keistimewaan ahlus sunnah. Maka kita saksikan ahlus sunnah bersemangat di dalam mempelajari hadis Nabi. Ya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul berkata, fa'ala Rasul, Rasul melakukan seperti ini dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa bi ashabihi, ay yaqtaduna bi ashabihi. Di antara keistimewaan yang kedua, di antara keistimewaan-keistimewaan ahlu sunnah adalah mereka mentauladani sahabat-sahabat Nabi. Qala Syekh Rabi, berkata Syekh Rabi, Wa kadzalika ta'assi bi ashabihi ridwanullah alaihim. Demikian pula di antara keistimewaan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang ta'assi ya, yakni mengikuti, mencontoh, mentauladani sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Wasuluk wasuluku tariqihim wa manhajihim dan mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dan manhaj para sahabat. Dan ini yang nanti yang membedakan. Ya, membedakan antara ahlul bid'ah dengan apa? ahlu sunnah diantaranya ini. Oleh karena itu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi orang-orang khawarij ya, di apa namanya zaman Ali bin Abi Thalib di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib Ibnu Abbas mendatangi mereka. Ribuan orang-orang apa? Khawarij, sekitar enam ribuan orang. Didatangi oleh Ibnu Abbas. Pertama kali yang diucapkan oleh Ibnu Abbas di hadapan mereka orang-orang Khawarij di antaranya bil makna beliau mengatakan saya datang dari orang yang terbaik yakni Ali bin Abi Thalib kepada kalian dan saya tidak melihat seorang pun di antara sahabat Nabi di tengah-tengah kalian. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi di tengah-tengah kalian. Ini saja sudah pukulan. Orang yang berakal sedikit, iya ya. Kenapa tidak ada sahabat di sini? Kenapa tidak ada murid-muridnya Rasul di sini? Dan juga bantahan ketika mereka mencela Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dengan terang-terangan mengatakan saya datang dari orang yang terbaik. Karena orang-orang yang lebih baik dari Ali bin Abi Thalib sudah meninggal. Abu Bakar sudah meninggal, Umar, Utsman sudah meninggal. Baki Ali tertinggal sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Orang-orang Khawarij diingatkan oleh Ali bin Ibnu Abbas dengan ini. Sebagaimana kita akan menilai orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, ya, kesesatan mereka ketika mereka mencela sahabat. Sampai seorang ulama kita, ya, salaf mengatakan yang maknanya, "Idza ra'aital ladzina yantaqisuna ahadan min ashabir Rasul alaihi salatu wassalam, fa'lam annahu zindiq." Atau kama qala, rahimahullah. Kalau kalian melihat ada seorang yang merendahkan seorang saja dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain fa'lam ketahuilah annahu zindiq dia itu zindiq Siapa Anda, siapa sahabat? Kok berani-beraninya merendahkan siapa? Sahabat. Sudah, orang merendahkan sahabat selesai sudah. Tanda. Kecuali kalau kita lihat dia orang awam, ya. Syekh Robi juga membahas di sini tentang pembedaan antara orang-orang awam, orang-orang ya. terpengaruh dengan kebidahannya ahlul bidah. Orang awam, ya, mereka tentu yu'allam. Kita ajari, kita ingatkan. Namun ketika kita mendengar dan melihat ada orang yang merendahkan sahabat itu sudah tanda tidak baik. Karena di antara keistimewaan ahlus sunnati wal jamaah adalah mengikuti sahabat, mengikuti jalan mereka dan juga manhaj mereka. Kenapa demikian? Syekh Rabi menyebutkan beberapa alasan. Kenapa kita harus mengikuti sahabat? Kenapa ahlul hadis mencontoh sahabat? Li'anna Allah azza wa jalla asna alaihim. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Ini penting. Betapa banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah memuji mereka para sahabat. Nah, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Kuntum khaira ummat, sebaik-baik umat yang keluar dikeluarkan di tengah manusia. Wahadil ayah ayat ini mukhatabnya yang pertama kali adalah siapa? Sahabat. Ayat ini turun pertama kali ditujukan kepada siapa? Sahabat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik apa? Umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan di tengah apa? Manusia. Kalau orang jamaah tablik beda lagi ketika membaca ayat ini. Kalau orang sudah punya kebidaahan dalam hatinya, subhanallah syaitan membisikkan tadi yang kita sebutkan dibisiki. Akhirnya membawa kepada bisikan-bisikan syaitan yang lain. Ayatnya benar yang dia baca, namun tafsirannya beda. Kuntum kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas dikeluarkan tengah manusia. Jadi kita harus khuruj. Ini ada khuruj di sini. Kita menjadi yang terbaik karena khuruj. Ya subhanallah. Khuruj tiga hari, khuruj satu minggu, khuruj empat puluh hari. Tafsiran siapa yang seperti ini? Padahal ayat ini semestinya yang pertama kali ditujukan untuknya adalah siapa tadi? Sahabat. Dan sahabat tidak melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah atau tabligh. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita mengikuti mereka karena Allah memuji mereka. Kemudian yang kedua wa akhbara annahu radhiya anhum. Dan Allah juga mengabarkan Allah telah meridhai mereka. Ini penting telah pasti keriduan Allah atas sahabat. Telah pasti. Nah, maka kita mengikuti orang yang Allah ridhoi. Tidak mungkin salah. Kita mengikuti jalannya orang-orang yang Allah ridhoi. Mesti benar. Allah mengabarkan Allah telah meridhoi mereka. Ditambah lagi yang ketiga, Wa akhbara dan Allah mengabarkan annallaha radhiya amman yutabi'uhum dan Allah juga menjanjikan akan meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka sahabat. Kurang apalagi motivasi untuk kita kemudian mengikuti sahabat. Mereka dipuji oleh Allah, mereka diridhoi oleh Allah dan Allah menjanjikan akan meridhoi orang-orang yang mengikuti siapa? Sahabat. Kemudian dinukilkan oleh Syekh Rabi firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون dan para sahabat yang awal kali masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Minal muhajirin, dari kalangan sahabat muhajirin wal ansor dan orang-orang ansar. Dua golongan ini. Sahabat, muhajirin dan ansar. Summa zakara as-sinf as-salis. Kemudian Allah menyebutkan yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mau mengikuti mereka. Hum kembali kepada sahabat. Muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu anhum Allah telah meridhoi mereka dan mereka riwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor telah pasti mendapatkan keridhoan. Adapun golongan yang ketiga, Allah akan meridhoi dengan syarat walladzina tabauhum biihsan. Dan ketika mereka mengikuti para sahabat dengan apa? Dengan ihsan. Ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini ayat tentang sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majmain. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan ahadis, hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat ya dan perintah untuk kita mengikuti mereka. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi Ali salatu wasallam yaqul, beliau bersabda tentang Abu Bakar dan Umar. Diawali dengan ini. Abu Bakar dan Umar adalah yang terbaik di antara sahabat Nabi. Secara khusus Nabi pernah bersabda, "Iqtadau billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Contohlah, toladanilah, ikutilah jalannya dua orang. Min ba'di sesudahku. Ini ada alamat dan tanda kenabian. Beliau mengatakan sesudahku. Isyarah dan khobar bahwasanya mereka akan hidup masih hidup sesudah apa? Nabi. Nah, ikutilah jalannya dua orang ini sesudah aku nanti. Yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, nason secara nas disebutkan dua orang ini. Kemudian berikutnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun juga disebutkan secara khusus. Wa yakulu Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga bersabda, "Fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla dhalalatin wa inna kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasul Ali Shallallahu Wasallam, "Fa'alaikum sunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin. Dan jalannya khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Mahdiyin yang mereka mendapatkan petunjuk. Abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham apa? Kalian. Nah, dan seterusnya. Al-Hadis. Kemudian berikutnya, sahabat secara umum. Sahabat secara umum Ya, disebutkan dalam hadis iftiraqul ummah. Walamma tahaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil firaq. Dan ketika Rasul alaihi salatu wasallam berbicara tentang adanya firaq. yakni kelompok-kelompok yang sesat yang bermunculan di akhir zaman. Beliau membicarakan tentang berpecahnya Yahud menjadi 71 golongan. Kemudian menyebutkan An-Nasara menjadi 72 golongan. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan dan diawali dengan sumpah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa, eh, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, yakni demi Allah. La taftariqanna. Ada nun taukid, ada lamnya juga. Sungguh-sungguh kalian benar-benar akan tercerai-berai. Ummati umatku ala salasin wa sab'ina firqatan menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah satu di dalam jannah wasintani wasab'una finnar dan 72 golongan finnar di dalam neraka. Naam. Ketika sahabat mendengar itu, apakah mereka diam? Ternyata tidak semangat mereka di dalam mengikuti Nabi, semangat mereka untuk mendapatkan bimbingan Nabi. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Ya Rasulullah, siapa mereka ini yang satu ini? Nah. Jadi kalau ada perpecahan di tengah umat ini, ya, kelompok-kelompok sesat, ya, jangan kemudian dijadikan apa namanya? Eh, orang-orang eh, awam misalnya, ya. Semuanya benar, tidak ikhwan. Harus mengerti jalan yang hak. Nah. Eh, saya, tahu saya ya. Saya itu capek. Eh, capek. Eh, baik, kita lanjutkan. Nah, tapi tidaklah ada kaum yang yang apa namanya yang yang semua yang menghadiri majelis ilmi mesti akan mendapatkan ada ya, ketenangan, kebaikan biidnillah azza jalla. Kembali kepada ucapan sahabat Nabi Ridwanul alaihi majma'in. Beliau ditanya oleh para sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Al-jamaah." Mereka adalah jamaah. Dalam riwayat yang lain, ya, "Ma ana alaihi wa ashabi." Hada wa syahid. Yaitu mereka atau orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Ini tiga buah hadis. Yang pertama disebutkan secara khusus Abu Bakar dan Umar. Yang kedua khulafa apa? Ar-Rasyidun. Yang ketiga apa? Sahabat semuanya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa namanya eh, ahlu sunnati wal jamaah yaktaduna mengikuti ar-rasul dan juga sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula ya yang ketiga di antara keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah, qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-imam Abu Usman as-Sabuni rahimahullah, wa yaqtaduna bis salafis salihin. Dan ahlu sunnah wal jamaah yaqtadun, mereka yaqtadun berusaha untuk mengikuti jejak as-salaf as-salihin min a'immatiddin. A'immatiddin para ulama. Dan berpegang teguh dengan apa yang mereka berpegang teguh dengannya. Siapa salafun salih? Misal kata Syekh Rabi, at-tabi'in ba'da sahabah, para tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyab, seperti Sa'id ibn al-Musayyab, wal-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq, al-Qasim cucunya sahabat Abu Bakar, tabi'in yang terkemuka di kota Madinah. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Kemudian Urwah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair ibn Awam, Berarti keponakannya siapa? Aisyah. Urwah bin Zubair. Zubair eh, bukan. Nah, keponakannya Aisyah. Ini anaknya Asma bintu Abi Bakar. Urwah bin Zubair. Wa man kana fi tabaqatihim dan yang setobakot dengan mereka, sezaman dengan mereka. Seperti Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, rahimahullah. Wa min atba'i tabi'in. Kemudian juga atba'u tabi'in tabi'ut tabi'in seperti Malik, Imam Malik, wal Imam Al-Auza'i, wa Sauri, Imam Sauri, wal Lais bin Sa'ad, wa Ibnu Uyainah, wa Hammad bin Zaid, wa Hammad bin Salamah, dan yang lainnya, Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad bin Hambal, dan yang lainnya. Dan terus para ulama ini, ya, Allah Jalla ala munculkan di muka bumi ini. Ila yaumina hadha. Sampai hari ini. Kal Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Wal Imam Ibn Usaimin rahmatullah alaih. Wal Imam Al-Albani rahimahullah. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wal Imam Muqbil Ibn Hadi. Al-Wadi'i. Yang sudah mendahului a'immah yang lain dan akan terus Allah jaga. Para ulama kita mewujudin, alhamdulillah. Nah, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, nah, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Naam, Syekh Saleh Ibn Fauzan, Ali Fauzan, dan a'imah yang lain dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Taib. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah di antara apa namanya keistimewaan dan prinsip ahlus sunnati wal jamaah ya dan ini adalah prinsip hidup kita jam setengah dua ya, jam berapa sekarang belum ada ya baik kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah eh, berikutnya adalah sisi yang kedua Lalu sisi yang pertama, sikap kita terhadap para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Berikutnya adalah kepada, kepada ahlul bidah. Nah, pada ahlul bidah. Dan ini diantara prinsip yang sekarang dirusak oleh ikhwanul muslimin. Ya. Dan yang semisal dengan mereka. Atau ucapan awamun nas. Sepertinya indah didengar. Pokoknya golek ilmu harus apa baik. Ya. Ya. Sing apik dicukut, sing elek dibuang. Nah. Ini kan kayaknya indah ya Pak ya. Nah. Pokoknya semua diambil, yang bagus-bagus diambil, yang bagus-bagus diambil. Ya. Kalau prinsip ini dipakai, maka yang ada adalah kerusakan. Ya. Tidak akan terjaga akidah seseorang, tidak akan terjaga ibadah seseorang. Nah. Dan dalam bab ini salafiyin sering disudutkan. Kalian ini salafiyin. Kalau yang apa yang ngajar ustadznya ya datang. Ya. Tapi kalau bukan dari salafi ya kemudian apa? Tidak bisa Nah, sering di apa namanya di dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Nah, Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Atau ucapan orang-orang ikhwanul muslimin. Mari kita bekerja sama. Selama kita punya apa namanya? kesamaan-kesamaan. Adapun yang beda-beda sudahlah kita lupakan. Padahal perbedaan-perbedaan itu prinsip. Ya kalau perbedaan-perbedaan bukan prinsip, perbedaannya prinsip ikhwanul muslimin dengan kita. Nah, eh, barangkali kita akan bahas ini pada kesempatan yang akan datang. di ahamiyati karena memang pentingnya masalah ini, ya. Eh, dan perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin tentang prinsip ini sehingga mereka memahami kenapa ahlus sunnati wal jamaah demikian selektif di dalam mengambil apa ilmu. Kenapa selektif? Sampai ada salah satu ikhwan kita, subhanallah, ikhwan kita ini namanya baru ngaji, Ya ditanya oleh pamannya. Kamu kalau ngaji kok pilih-pilih? Ya. ya. Bingung jawabnya. Nah, pamannya ini sangat benci dengan ini. Kebetulan sang paman ini dia jualan, ya, punya jualan sehingga dia banyak kulaan di mana? Di pasar macam-macam. Ya. Nah, Allah berikan kemudahan untuk dia jawab. Jawabannya sederhana. Kadosnya kados gede loh. Seperti paman kalau masuk ke mana? Pasar. Paman kan sering beli apa namanya? Tomat. Masuk ya semua tomat dibeli kan enggak ya Pak? Yang baik-baik kan yang dipilih. Yang jelek-jelek tidak. Ya seperti itulah kami. Ternyata dipikir oleh dia ini, sang paman ini. Dipikir, iya ya. Wong tomat baik dipilih. Apa maning agama? Makanan saja dipilih. Urusan dunia saja kita milih. Kita masuk showroom mobil mesti kita pilih. Sama-sama kijang, ya dipilih mana kijang yang paling bagus. Sama-sama tahunnya dicek, dicek. Sama-sama tahunnya, sama-sama warnanya, sama-sama keluarannya dicek. Ya, coba dicek apanya semuanya. Dipilih yang paling bagus. Itu urusan dunia. Lalu bagaimana dengan urusan apa? Agama. Alhamdulillah Allah beri hidayah dengan sebab itu. Akhirnya dia ngaji, ya. Kemudian dia suka dengan kita dan dia sendiri sekarang pilih-pilih. Dia duduk di majelis ahlus sunnah dan meninggalkan majelis lain, majelis ahlus sunnah. Dan subhanallah bahkan kelompok-kelompok yang bukan ahlus sunnah memakai prinsip ini. Memakai prinsip ini. LDI ya, pakai prinsip ini. Tidak boleh kamu ngaji sama selain kita. Kalau tetap ngaji, walaupun kamu baca hadisnya sama, hadisnya Bukhari, ya. Tapi kalau bukan dari ustadz kita, itu tidak mangkul ya, dan tidak sah amalannya. Kan gitu. Apa maksud dan tujuannya? Tujuannya adalah agar kokoh di dalam apa? Di dalam e, kelompoknya. Demikian pula yang lain. Jamaatul tablik dan yang lain. Ya. Mereka mengikat dengan apa? Dengan bayat. Tujuannya adalah itu. Lah kalau mereka ini orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah saja melakukan prinsip itu dalam tanda petik, ikhwan. Iya. Iya. Apalagi ahlu sunnah yang jelas-jelas mengerti itu adalah al-haq. Mengerti itu adalah jalannya Rasul. Ya sudah. Wong sudah ngerti ini jalannya Rasul, naktafi Kita cukup dengan itu dan kita meninggalkan yang lain. Ini barangkali ikhwatil kiram sedikit dari faedah yang bisa kita bacakan dari ucapan Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah dan juga keterangan dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah semoga Allah menjaga beliau dan seluruh ulama muslimin min kulli su' wa makruh wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh